pada hikmah yang ke-8 ya, Hikmah yang ke-8 Kalau Jumat yang lalu hikmah yang ketujuh. Jadi kalau hikmah yang ketujuh itu judulnya jangan pernah ragu pada janji guru atau janjinya wali atau janjinya nabi yang semua itu merupakan janjinya Allah Subhanahu wa taala. Meskipun tanda-tanda terwujudnya itu kok belum kelihatan atau e, tidak pada waktu yang dijanjikan. Jadi di waktu yang dijanjikan kok belum terwujud. Jangan sekali-kali ragu. Ya seperti ketika Allah Ta'ala menjanjikan kepada ibunya Nabi Musa alaihissalam. Allah menyatakan akan ku kembalikan anakmu itu kepadamu dan akan aku jadikan dia sebagai rasul. Nah, ternyata Anaknya dikembalikan yaitu ibunya Nabi Musa kemudian menyusui Nabi Musa. Tapi dijadikan rasulnya kan tidak tidak langsung saat itu. Nunggu sekian lama sampai Nabi Musanya harus dewasa dulu. Nabi Musa kemudian mukul orang sampai meninggal dunia. Nabi Musa kemudian dikejar-kejar, beliau pun melarikan diri meninggalkan kerajaan yang kufur Kemudian bertemu dengan Nabi Shu'aib alaihissalam. Kemudian menikah dengan putrinya Nabi Shu'aib alaihissalam. Kemudian kembali ke Mesir. Di tengah perjalanan kembali itu baru diangkat jadi Rasul. Diangkat jadi Rasul. Baru saat saat itu. Ketika berada di bukit Tursina Makanya kita jangan pernah ragulah sama janji orang-orang yang soleh. Karena mereka tidak berbicara dari hawa nafsunya melainkan berbicara dari ilham yang Allah berikan kepada beliau-beliau semua. Jadi memang ada hamba-hamba Allah yang dapat ilham seperti ibunya Nabi Musa alaihi salam itu mendapat ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada hikmah yang ke-8 Sayyidi Ibn Athaillah radhiyallahu anhu mengajarkan kepada kita sesuatu yang luar biasa. Yang kadang kita lupa atau bahkan sering lupa. Beliau berkata, "Idza fatahalaka wijhatan min at-ta'arrufi fala tubali ma'aha an qalla 'amaluk fa innahu ma fatahalak illa wa huwa yuridu an yata'arrafa ilaik alam ta'lam anna ta'arrufa huwa muriduhu 'alaik wal a'mala anta mudiha ilaih wa aina ma tuhdihi ilaih mimma huwa muriduhu 'alaik." Dan nanti terjemahannya cari di terjemahan hikam. Terjemahan persisnya. Kita akan bahas ini terjemahan bebas maknanya dan kandungan isi isinya. Ibn Athaillah, Sayyidi Ibn Athaillah radhiyallahu menyatakan kalau Allah membukakan pintu perkenalan kepadamu, maka jangan kamu pedulikan atau jangan kamu bingung kalau amalmu sedikit. Kalau amalmu sedikit. Dah kita bahas dulu nih ya. Ini kalau di, di, dibahas terjemahannya nanti pusing atau bingung ya. Nah, tapi kita makanya nanya maksudnya A, apa? Allah memperkenalkan dirinya kepada kita. Kalau ada orang ada orang yang kaya raya, orang yang punya kedudukan luar biasa, kemudian memperkenalkan dirinya kepada kita. Seharusnya kita senang atau enggak senang? Perkenalkan, nama saya Fulan. Senang enggak kita? Senang. Lantas bagaimana kalau Allah yang memperkenalkan dirinya kepada kita? Seharusnya kita senang atau bingung? Senang kan? Senang. Nah bagaimana cara Allah memperkenalkan dirinya? Allah memperkenalkan dirinya dengan menunjukkan sifat-sifatnya yang maha memaksa dan maha kuasa. Maha memaksa dan maha kuasa. Jalalnya, kohernya, Wal kohar. Allah itu maha menaklukkan. Allah maha memaksa. Semisal dengan diberi penyakit. Ada seorang hamba biasa tahajud satu hari seratus rokaat. Biasa tahajud sehari seratus rokaat. Bagus atau enggak bagus? Bagus. Biasa puasa Dawud Sehari puasa Sehari tidak berpuasa Bagus atau enggak bagus? Bagus Biasa tiap hari pergi Silaturahim Kepada pamannya Ganti besoknya pada bibinya Besoknya kepada pamannya yang yang lain Rajin silaturahim Bagus atau enggak bagus? Bagus tiba-tiba orang tadi sakit harus masuk rumah sakit. Enggak bisa puasa, enggak bisa silaturahim, enggak bisa sholat tahajud. Ini amalnya nambah atau kurang? Secara dohir, amalnya kurang. Oh, biasanya tahajud hilang tahajudnya. Biasanya puasa hilang puasanya. Biasanya silaturahim hilang silaturahimnya. Atau mungkin biasanya cari ilmu hilang cari ilmunya, hadir di majelisnya juga hilang. Sebetulnya dalam kondisi seperti itu, kondisi yang seperti itu kalau ada orang yang rajin ibadah tiba-tiba seperti itu, justru saat itu Allah lagi memperkenalkan dirinya kepada hambanya tersebut. Allah sedang membuka pintu berhubungan dengan hambanya tersebut. Seharusnya kalau orang yang ngerti dia rajin ibadah tiba-tiba seperti itu dia seharusnya mengucapkan Alhamdulillah Alhamdulillah Cuman sayang Kebanyakan kita biasanya Alhamdulillah atau ngeluh Meskipun keluhannya baik, wah ini saya gimana nih, saya sekarang nggak bisa silaturahim lagi, wah saya nggak bisa tahajud lagi, wah saya nggak bisa begini, wah saya nggak bisa begitu ya. Meskipun keluhannya bah, bagus, tapi sebetulnya dia jangan ngeluh gitu. Karena Allah nggak ngurangi, nggak ngurangin, tapi justru Allah nam, nambah. Karena itu dilanjutkan oleh Ibn Athaillah, fa innahu ma fatahalak illa wa yuridu. Sesungguhnya Allah tidak membukakan pintu, ya, pintu perkenalan tadi dengan dikasih sakit dan lain sebagainya, melainkan karena Allah menginginkan an yata'arrafa ilaik untuk memperkenalkan dirinya. Alam ta'lam, ta apakah kamu tidak mengetahui bahwasannya yang memperkenalkan diri ini Allah Subhanahu wa taala. Nih Allah memperkenalkan dirinya, ngasih sesuatu sama kamu, ngasih sesuatu sama kamu. Itu jauh lebih baik daripada kamu yang ngasih Allah. Paham tidak maksudnya? Coba begini, kita sholat tahajud tujuannya apa? Mempersembahkan sebuah amal agar Allah perhatian pada kita, betul kan? ya mempersembahkan amal agar Allah perhatian pada kita, agar Allah sayang kepada kita, agar Allah memuliakan kita, agar Allah meridhoi kita. Ini kita yang datang, kita yang mempersembahkan, kita yang usaha. Sekarang kalau dibalik, kalau Allah yang memperhatikan kita, Allah yang memperhatikan kita, Mana yang lebih baik? Kita yang cari perhatian atau Allah yang memperhatikan? Yo, jelas oh, tujuannya minta diperhatikan, terus sekarang udah diperhatikan. Ya kan? Tujuannya minta diperhatikan. Sekarang udah diperhatikan oleh Allah mestinya dapat perhatiannya Allah ini lebih baik daripada usaha kita mencari perhatian Allah. Jelas? Dan ini memang kalimatnya agak berat ya. Agak berat kalimatnya, tapi maknanya sangat gamblang. Contoh misalnya begini. Kalau seseorang kirim mangga pada ulama, kirim mangga sama ulama. Tujuannya pengen dikenal sama ulama tadi diperhatikan. moga-moga tak kirimi pelem terus inget dia. Mudah-mudahan nanti kalau makan pelem inget saya gitu kan? Makan pelem inget saya. Tiga hari sekali dikirimi pelem. Bagus atau enggak bagus? Bagus. Tujuannya dapat per perhatian. Tapi suatu ketika ulama tadi manggil dia marah-marah. Marah-marah. Kamu itu ya. Kasih saya pelem terus. Apa maksudmu? Saya mau nanya, ini kira-kira enak atau enggak enak? Enggak enak. Gak enak karena dia gak mudeng. Buat yang mudeng justru mengucap alhamdulillah. Berarti selama ini ngerti kalau saya yang ngasih belum. Paham kan? Berarti selama ini ngerti kalau saya ngasih belum. Sehingga pernah ada satu orang soleh itu punya murid. Muridnya ini baiknya luar biasa. Nah karena muridnya terlampau cinta, orang solehnya ngomong, udah kamu gak usah terlampau cinta sama saya. Nanti kalau kamu terlampau cinta, kamu bakal tak keluarkan dari dari lingkaran murid-murid saya. Dari lingkaran murid-murid saya sambil marah begitu. Dia justru ucap alhamdulillah. Berarti selama ini saya udah di dalam lingkaran. Iya. Atau dimarah lagi, kamu kalau begitu tidak akan saya cintai lagi. Berarti ucap apa nih? Alhamdulillah. Berarti sudah dicintai. Betul kan? Nah, nah Allah Ta'ala kadang menunjukkan kepada kita Menunjukkan pada kita hal-hal yang gak enak Kita rajin ke masjid Rajin ibadah Rajin sodakoh Justru dicaci orang Dimaki orang Difitnah orang Dihina orang Ini enak atau gak enak? Gak enak Sebetulnya ketika kita rajin ibadah Tiba-tiba kok banyak cacian, celaan, hinaan kemudian jadi sakit, bahkan rajin pengajian, pabriknya justru tutup. Pabrik tahunya tutup gara-gara ikut pengajian. Sebelum ikut pengajian tahunya laris, begitu ikut pengajian di Majelis Ar-Raudhah besoknya sepi. Jumat berikutnya tambah sepi. Bulan berikutnya tambah sepi. Justru itu mengucapkan seharusnya alhamdulillah. Alhamdulillah kabul ngaji saya. Pertanyaan saya, yang mikir model begini banyak atau dikit? ini, ini oknum katanya ini. Dikit. Begitu rajin pengajian kok kerjaan tambah sepi, pasti pengajiannya disalahkan. Betul kan? Ngaji di sana nggak mandi. Tidak bertuah. Tambah ngaji, tambah se sepi. Saka semakin ikut ngaji bahkan dipecat dari kan kantor dan lain seba sebagainya. Nah, ini karena dia salah, salah mikir. Cara lihatnya sah, salah. Sebetulnya ketika orang dikasih nggak enak nggak enak dari Allah Taala yang nggak enak nggak enak itu tadi saat dia udah amal soleh. Lain kalau orangnya itu memang geladrah ya. Ya tapi sebetulnya kalau kita berbuat buruk kemudian dapatnya nggak enak itu juga tandanya Allah baik sama kita. Nanti nanti kita bahas nanti itu. Kita bahas orang yang yang benar dulu, yang benar dulu. Yang salah itu nggak usah dibahas dulu karena udah cetol. Ya, karena udah jelas. Ini baik. Ngaji, sholat, zikir, wirid. Kurang apa udah? Tapi justru kena sakit yang berat, berat. Maka banyak kan orang soleh. Makanya jenengan jangan jadi orang soleh ya. Mosok gitu ngawur ya naudzubillah min. Zalik kita ya usah jadi orang soleh. Kebanyakan orang soleh itu sakitnya berat-berat. Betul. Coba kalau jangan lihat akhir zaman tuh, kebanyakan orang soleh sakitnya berat, berat, jantung. Ya kan? Jantung. Jadi jangan kalau sakit jantung ciri-ciri orang. <laughs> Tapi jangan minta sakit jantung gitu loh ya. Banyak itu orang soleh kena sakit jantung atau menjelang wafat itu kena penyakit yang berat, berat. Entah tiba-tiba kena stroke, entah tiba-tiba dia kena apa namanya? Uh, gula entah tiba-tiba kena sakit buta, tunanetra. Banyak orang soleh yang menjelang wafat itu menjadi tunanetra. Sebetulnya dalam kondisi seperti itu justru Allah sayang banget gitu loh. Allah sayang banget. Pertanyaannya begini, kok bisa? Allah sayang. Nah, kalau kita sholat 100 rakaat tujuannya biar dapat perhatian Allah. Nah ketika Allah memberikan sakit kepada kita Allah memberikan Itu saat Allah lagi memperhatikan kita Tak tonton tontone Coba saya lihat Dikasih sakit Kira-kira hatinya bagaimana Coba saya lihat Dia rajin silaturahim Justru saya kasih sekarang ini Duitnya habis kira-kira bagaimana dia rajin ke masjid, coba saya lihat motornya hilangnya di masjid. Kira-kira bagaimana? Ya kan? Dia berangkat pengajian. Justru itu ya, waktu berangkat ke biskop oke-oke saja, berangkat ngaji tambah ketabrak truk. Kakinya patah dua, dua. Nauzubillah min dzalik. Coba kira-kira bagaimana? Begitu dia mengalami yang tidak enak, nggak enak, nggak enak tadi itu, ya. Dulu waktu waktu gila dalam arti banyak maksiat, mabuk yang nggak dirasani, judi yang nggak dirasani. Ini ketika rajin pengajian justru dirasani dia lelek sama orang banyak. Allah pengen lihat gimana tanggapan hamba yang diperlakukan Allah seperti ini. Nah ketika kita mendapatkan perlakuan seperti itu, Nasolah afiyah, kalau ada orang yang tiba-tiba sakit, ya, tiba-tiba kehilangan sesuatu, entah jabatan atau apapun itu, ya, pokoknya yang gak enak-nggak enak tadi, tiba-tiba dimusuhi oleh masyarakat lantaran dia orangnya ba, baik. Allah pengen lihat kalau saat itu dia mengucapkan alhamdulillah Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah. Ini sakit Allah yang ngasih. Pasti baik buat saya. Dengan hati yang seperti itu. Dengan hati <laughs> yang seperti itu. Motornya hilang. Alhamdulillah. Mungkin motor itu kurang halal mungkin. Ya. Allah akan ngasih saya yang lebih halal. Mungkin mau diganti mau mobil. Misalnya seperti itu. Dia mikirnya baik saja. Ikhlas, ridho ridho dengan kodoknya Allah, iman dan ridho dengan kodoknya Allah, maka dalam kondisi yang seperti itu, pahalanya, pahalanya dia, cuman dengan begitu, cuman dengan begitu, pahalanya mengalahkan sholat ribuan rokaat tahunan. Coba. Karena siapa yang ridho kepada kodok nya Allah, Allah ridho kepadanya. Allah ridho kepadanya. Sementara kita ibadah itu cari apa? Cari ridhonya Allah. Nah kalau motor hilang kita bisa ridho, kemudian Allah jadi ridho sama kita, berarti motor hilang ini murah atau mahal? Murah. Betul kan? Seseorang karena sakit tiba-tiba dapat ridhonya Allah, berarti sakitnya ini murah atau mahal? mahal sakitnya. Maksudnya nilai sakitnya mah mahal. Tapi dia mendapatkan ridho itu dengan hargamu murah. Dengan mendapatkan sa sakit. Sementara itu, selain dia dapat pahala ketika sakit, kehilangan, kena musibah, dapat pahala yang besar dengan ridhonya. Apa yang dia biasa amalkan tidak dikurangi sama Allah Ta'ala. Jadi kalau dia sehat tuh dia biasa tahajud 100 rakaat, waktu sakit dia dapat pahala tahajud 100 rokaat Syarat dan ketentuan berlaku Paham ya? Artinya dia ridho dengan sakitnya tadi Dia biasa baca Al-Quran misalnya tiga hari sekali khatam Ya dia dapat pahala baca Al-Quran tiga hari sekali khatam Meskipun sama sekali tidak baca Al-Quran Karena sakitnya Atau dia biasa berzikir Ya Tapi karena dia sakit Nafasnya susah sehingga dikirnya jadi dikit, Gak sebanyak ketika se sehat maka dia dapat pahala persis dalam kondisinya ketika se sehat. Dia biasanya puasa Daud seperti yang saya katakan tadi, maka dalam kondisi sakit dia dapat pahala puasa Daud tanpa sedikit pun mengurangi pahalanya. Sebetulnya tambah enak ya. Gak terlampau lelah, gak terlampau capek, tapi pangkatnya naik secepat-cepatnya. Makanya dikatakan oleh para ulama kalau Allah pengen melipat jarak perjalanan ke akhirat seorang hamba, ini Solo hmm, Banjarmasin, ambil jauh aja ya. Solo Banjarmasin, jauh atau enggak jauh? Jauh. Jauh ya? Butuh berhari-hari. Capek atau enggak capek? Capek kalau naik bis. Kalau naik pesawat? Dari Jogja ke Banjarmasin satu jam ya. Dari Jogja Banjarmasin satu satu jam. Cuman kalau naik bis mungkin ya mungkin cuman 300 ribu. Naik pesawat satu juta. Itu ada pengorbanan berapa ratus ribu itu? Misal ya ada ada pengorbanan 700 ribu. Dengan mengeluarkan 700 ribu, tapi dia bisa secepat mungkin sampai ke Banjarmasin. Kira-kira, kira-kira ya, itu murah atau mahal? Mahal nilai uangnya. Uangnya mah mahal mungkin ya. Tapi itu jadi murah karena capeknya, lelahnya, waktunya itu jadi sing singkat. Betul kan? Nah, Begitu pula ke akhirat. Ke akhirat itu ada perjalanan yang ditempuh. Dan tempuhnya itu dengan sholat, dengan puasa, dengan baca Al-Quran, dengan silaturahim, dengan cari ilmu, dengan mengajarkan ilmu, dengan berderma, dengan berbuat kebaikan. Dengan berbuat kebaikan. Sementara batas waktunya adalah masa hidup. Lah ketika Allah senang pada seorang hamba, senang pada seorang hamba, Allah cinta pada seorang hamba, Dilihat batas waktunya itu Kalau dia sholat tahajud 100 rokaat tiap hari Ngaji hatam Al-Quran tiga hari sekali Sedekah tiap hari Cari ilmu tiap hari Dia lakukan itu sampai akhir umurnya Mak pangkatnya itu cuman baru surganya segini gitu Nah Allah pengen surganya segini Surganya lebih tinggi oleh Allah diangkat ke surga yang lebih tinggi caranya bagaimana dinaikkan pesawat dilipat dipercepat lah bayarnya itu dikasih sakit dikasih sakit dikasih musibah dikasih kehilangan sesuatu sesuatu dikasih dijauhi masyarakat dikasih fitnah Dibenci mertua. Ada enggak yang dibenci mertua? Loh tuh, tuh, tuh, tuh, tuh kan. Oh, ya. oh sudah baiknya luar biasa masih dibenci mertua. Misal begitu kan? Udah baik luar biasa masih dibenci oleh adik ipar atau oleh kakak ipar. Ini kan suatu uji ujian. Sesungguhnya ketika kita diperlakukan seperti itu, itu Allah lagi nunjukkan ini loh aku sayang kah kamu. Makanya kamu tidak usah sholat tahajud, nggak usah silaturahim, nggak usah puasa Daud, berbaring saja di tempat tidur, nikmatin sakitmu, yang penting kamu ridho sama aku. Bisa? Bisa atau abot? Abot ya. Loh, sebetulnya itu ringan atau berat? Ringan. Oh, ya lebih abot tahajud tiap malam ya kan ya? Banyak. Wong kadang itu kita ini dikasih yang gampang tapi cari yang a angel. Orang yang sakit tunanetra contohnya, contoh nih tunanetra. Emang nggak enak kan? Nggak enak. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Allah menyatakan dalam hadits qudsi, Siapa yang aku ambil dua kekasihnya, yaitu dua bola matanya, dua penglihatannya di dunia, maka aku ganti dengan dengan sur surga. Asal satu ridho. Ridho itu artinya apa? Ridho kok ikhlas. Apa? Rela. Rela dan puas. Rela dan puas itu ri ridho. Nah biasanya kita kalau diambil yang kita miliki Ridho atau berontak Nah itu salahnya di situ Mau dinaikkan pangkat tambah marah gitu kan Mau dinaikkan pangkat tambah ma marah Itu yang buat kita salah Mestinya gak begitu Mestinya kita tuh menyadari Setiap hal yang gak enak itu jalan untuk Menaikkan derajat kita secepat mungkin Dan bukan cuman yang bersangkutan tuh Bukan cuma yang bersangkutan. Orang yang berada di sekitar orang yang diberi oleh Allah sesuatu nggak menyenangkan tadi padahal orangnya baik, maka di situ dia doa lebih cepat kabulnya. Jenengan kalau pengen doanya cepat kabul, doa di tempatnya orang yang sakit parah. Karena di situ kalau ada orang sakit parah bisa ridho ya, bukan orang sakit parah sambat. Aduh, biung. Nah, model biang biung biang biung ini ya. Bukan, bukan seperti itu. Orang yang sakit parah tapi yang ada Alhamdulillah, ya nanti ya Allah, Masya Allah, Alhamdulillah. Yang model begini, model begini, udah kita jenguk, kita dongo di situ, nggak usah doakan dia sembuh. Doakan sehat. <laughs> nggak usah doakan sembuh, tapi doakan se sehat. Moga-moga cepet se sehat. Itu ya memang orang tilik, orang sakit, maksud semoga penyakitnya awet ngawur ya. Wah, ini ini apa namanya karunia dari Allah ngangkat derajat jenengan. Semoga penyakitnya awet. Ya jangan begitu. Ya kita nggak boleh begitu. Orang nggak boleh minta sa sakit. Kalau lagi sakit ridho, tapi doanya ya minta sem sembuh. Makanya Nabi Ayub alaihissalam Nabi Ayub ketika diuji penyakit sama Allah ngeluh atau nggak ngeluh? Enggak. Bahkan walaupun riwayatnya lemah, walaupun riwayatnya lemah, tapi ada riwayatnya Bahkan ulat-ulat yang makan luka-luka Nabi Ayub itu Ketika ulat-ulat itu jatuh Sama Nabi Ayub diambil dikembalikan lagi Kesian nih makannya di sini Jangan ditiru nih Ini adegan berbahaya nih Gak tekan kita, jangan gaya Jangan gak gaya Kita kalau diuji seperti itu tidak akan mam, mampu Ini ujian buat Nabi Ayub alaihissalam Memang hamba Allah yang luar Luar biasa Nah seharusnya begitu Kalau kita di tempatnya orang yang sakit Doa Doa kita kabul. Kenapa kabul? Karena Allah lagi ridho sama dia, dia ridho sama Allah. Maka yang di sekitarnya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat kumpul di situ. Ini hamba yang diridhoi Allah. Malaikat kumpul manggil konco-konconya. <laughs> Eh, malaikat, eh teman kumpul. Allah ridho sama dia. Karena malaikat itu kalau ada orang yang baik diumumkan. Beda dengan manusia. Ada orang baik dia elek Ada orang baik dijelek-jelekan. Ada orang baik dicari kurang-kurangnya itu manu manusia yang belum jadi manusia. Karena kebanyakan manusia belum jadi manusia. Makanya ada iklan rokok ya. Itu yang gambarnya kerah itu sungguh susah menjadi manusia. Terus gambarnya kerah raksasa eh, monyet besar itu apa itu? sinapsi bangsa ya. Itu dulu pernah ada kan seperti itu? Kebanyakan manusia ini belum jadi manu manusia. Nah, malaikat senang diumumkan ini fulan, ini fulan dicintai Allah, kumpul malaikat. Nah, karena itu dianjur ke dalam syariat. Kalau ada orang yang sakit, jenguk. Kamu lagi jalan-jalan di taman surga. Lah kok bisa? Jenguk orang sakit jalan-jalan di taman surga. Berarti yang sakit lagi di mana itu? Lagi di surga lagi di surga. Lah kita suruh husnudzon kan ya. Insya Allah yang sakit termasuk orang-orang yang ridho. Husnudonnya kan begi, begitu. Yang sakit lagi di sur, surga. Tapi kalau kita sakit, kita merasa berada di mana? Di neraka. Makanya dijanjikan sama Rasulullah SAW. Siapa yang kena sakit panas, sakit panas, inna syiddatal har min faihi jahannam. Atau kama Orang yang sakit panas luar biasa, itu dia tidak akan disentuh api neraka. Ini sakit panas ya, bukan panas-panas demam-demam itu bukan. Ini panas yang panas sekali di atas 40 derajat tuh, yang orangnya sampai mengigo, orang menggigil ya. Orangnya jadi apa mungkin lihat jenengan sudah nggak kenal lagi gitu ya, dikira siapa. Gitu. Panas sekali itu memang badan nggak enak semua. Dan itu dulu penyakitnya sahabat ketika awal masuk kota Madi, Madinah sebelum penyakit yang ada di kota Madinah dipindah sama Rasul ke Jufa. Maka Rasul mengatakan di situ, siapa yang kena sakit panas ini, maka dia di akhirat tidak akan disentuh api neraka, karena sama Allah sudah dikasihkan di dunia. Nih. Berarti musibah musibah yang seperti itu sebetulnya enak atau enggak enak? Sebetulnya enak atau enggak enak? Miturut ilmunya Allah enak atau enggak enak? Enak. Tapi miturut ilmu kita yang penuh mengikuti hawa nafsu enak atau sangat gak enak? Sangat gak enak. Makanya kita diajarkan sama Ibn Atta'illah untuk melihat sesuatu di balik sesuatu. Melihat sesuatu di balik sesuatu. Ya, gampangannya begini. Contoh yang paling sederhana. Eh, sahabat-sahabat perempuan yang ada di atas masih ada yang pakai emas? Ada? Ada. Di rumahnya ada cangkir, gelas ada? Ada. E, di rumahnya ada rumah? Ya ada tuh ya. Maksudnya punya rumah gitu loh ya. Walaupun kontrak atau ikut siapa, punya rumah? Punya. Coba renungkan, renungkan. Apakah emas yang jenengan pakai di jari itu tiba-tiba jadi emas seperti itu? Tidak. Diolah dulu kan? Ngolahnya dengan diapakan? Dipanasi, dibakar, ya kan? Nah, saya nanya dibakar tuh sakit atau enggak sakit? Sakit. Terus tapi jadinya bagus atau enggak bagus? Bagus. Lah kalau tahu jadinya mikir sakit enggak? Enggak, karena tahu jadinya. Lah Ibnu Athaillah ini ngajak kita mikir jadinya, mikir jadinya. Bukan mikir prosesnya. Bukan mikir prosesnya. Nah jadinya itu nanti enak. Maka prosesnya nggak enak nih nggak usah dipikir. Prosesnya nggak enak nih nggak usah dipikir. Sakit, kehilangan, dicaci, dimaki, nggak usah dipikir. Karena ujung-ujungnya jadi wali. Pilih mana? Nggak sakit tapi nggak pernah jadi wali, atau sakit nanti jadi wali. Nggak sakit tapi jadi wali, nggak mungkin. Karena syarat jadi wali itu harus mengalami ujian dan ujian dan ujian gembelengan dan gembelengan dan gembelengan, cacian dan cacian dan cacian, makian dan makian dan makian, hinaan, hinaan dan hinaan. Tidak ada satu satupun wali Allah, hamba Allah yang tidak mengalami ujian. Lawang kanjeng Nabi Muhammad SAW yang paling dicintai Allah aja dilempar batu, dikasih kotoran onta, dicekik, mau dibunuh, diusir. Itu Nabi Muhammad SAW. Kok jenengan mau jadi wali pengen penak-penak saja? Mimpi kali. Sudah amal nggak beres, ya, gaya. Mau jadi wali tapi nggak pakai sakit, ora iso. <laughs> Itu udah syarat dan ketentuan mau jadi wali Allah ya dapat uji ujian. Tapi ujiannya itu macam-macam. Sebenarnya bukan ujian ya, mendapatkan nikmat, tapi nikmatnya oh, nikmat itu ada dua. Ada ni'matul faqd, ada ni'matul wajd. Wah, oh, ini ini istilah yang jenengan udah lama nggak denger ya. Ni'matul faqd fa tafdal dal ni'matul faqdi wa ni'matul wajdi. Ya. Ini ada Habib Muhammad saja di grogi ini. Nikmat kehilangan dan nikmat mendapatkan. Pilih mana jenengan dapat nikmat yang sifatnya kehilangan atau dapat nikmat yang sifatnya mendapatkan? Ya tetap semua orang pilih dapat nikmat mendapatkan, dapat duit, dapat emas, dapat jabatan gitu kan ya. Tapi jangan lupa kehilangan duit, kehilangan jabatan, kehilangan kesehatan itu juga nih nikmat. Nah sementara kita itu fokusnya fokusnya pada nikmat-nikmat mendapatkan, tapi nikmat kehilangan itu nggak pernah dibahas jadi nikmat. Makanya ketika kehilangan tidak merasakan dapat nikmat, merasanya dapat musibah. Musibah. Ngeluh terus. Ngeluh terus. Ngeluh sana, ngeluh sini. Makanya kalau jenengan nanti ngajarkan yasinan, tahlilan, solawatan, kok dicaci maki, itu nikmat. Itu nih nikmat. Jenengan ngajarkan sholat, jenengan ngajarkan sodakoh, silaturahim, cari ilmu, ngaji. Kok dimusuhin itu nek nikmat. Tapi syarat dan ketentuan berlaku loh ya. Ya kalau memang jenengan itu ngajak padu seorang, ngajak perang orang dimusuhin ya wajar. Itu salah Anda sendiri. Orangnya udah menyenangkan, murah senyum, pokoknya udah baik pol, masih dimusuhin, dihina, dicaci, dimaki, dijauhin, itu namanya nih nikmat. Nah, ini nikmat serba kehilangan itu nikmat yang luar luar biasa. Lah ketika kita kehilangan sesuatu, anehnya tidak pernah merasakan itu sebagai nikmat. Boleh cerita tentang diri saya sendiri? Boleh. Tahadusan binikmah ya, sebagai wujud mensyukuri nikmatnya Allah Subhanahu wa taala beberapa tahun silam di masa masa hidupnya almarhum Habib Anis. Jadi Habib Anis masih masih hidup waktu itu ya. Uh, haul di Solo. Jadi bulan Rabiul Tsani, 20 Rabiul Tsani. Setelah haul ya setelah haul yaitu Maulid. Ya, Maulid. Kebetulan waktu hari Maulid, hari Maulid jadi hari kedua haul itu hari maulid. Ayahnya e, ibu mertua saya meninggal dunia waktu mau berangkat ke maulid. Ya. Berapa hari kemudian kan tahlil. Hari Jumat seperti ini saya kalau maghrib sampai isya dulu mengajar di sebuah masjid. Maghrib sampai isya nanti ba'dal isya baru ngajar di masjid ar Maghrib sampai isya saya ngajar. Kemudian ya, saya berangkat ke rumah neneknya istri saya untuk uh, ada acara tah, tahlil. Selesai acara saya mau pulang. Mau pulang naik motor. Lah gasnya motor nih, gasnya nyantol. Ya gasnya nyant nyantol. Sehingga motor itu melaju, nggak bisa dikendalikan tuh, nyantol ya, nggak bisa direm juga. Karena tiba-tiba gitu. Ngegat apa uh, gasnya naik, nyantol. Padahal itu masih di dalam rumah. Kira-kira jarak 4 meter itu jalan raya dari perapatan Batu Rono arah ke tempat Habib Syekh itu ya, yang rame. Kemudian ada pintu gerbang. Alhamdulillah itu pintu gerbangnya itu tertutup. Jadi kalau terbuka itu motor langsung loncat ke jalan raya, tertutup. Cuman ini pintu gerbang dari besi. Nah, besi lawan motor. Kira-kira ini menang mana? Menang besi. Yang jadi korban terus siapa ini? balung. Yang jadi korban yang naik motor. Itu mah biar begitu kan, geletak saya ya, terlentang seperti itu. Alhamdulillahnya itu seumur-umur saya belum pernah mengucapkan alhamdulillah yang lebih nikmat pada hari itu. Saya sampai teriak alhamdulillah, terima kasih ya Allah, tekrek balungku. Jadi ini tulang sini patah itu pengalaman patah ya hari itu dan semoga tidak terulang lagi. Teklek. Jadi saya ketahan tulangnya yang jedul ya. Tulangnya muncul ya. Jedul nih bahasa Indonesianya muncul ya. Tulangnya muncul. Ya, saya mengucapkan alhamdulillah dan itu saya senangnya luar biasa. Saya juga bingung karena saat itu kalau saya bisa praktek dapat teklek tapi langsung syukur. Alhamdulillah. Itulah yang dikatakan as-sabru 'inda sadmatil pula. Yang namanya sabar itu pada pukulan yang pertama. Ber, kok bisa? Alhamdulillah, itu namanya sabar. Kalau lima hari kemudian, terus baru ngucap, Alhamdulillah ya patah tulang telat mas. Wah, hari pertama ngelah, ngeluh, ngelah, ngeluh, ngelah, ngeluh. Terus dikasih tahu sama orang, oh ini pahalanya besar. Terus baru, Alhamdulillah mas gitu ya. Oh lain. Bukan itu yang dimaksud. Pada pukulan pertama. Kenapa saya ucapkan alhamdulillah? Karena saya ingat gitu. Saya ingat satu musibah yang namanya duri kena kaki itu menghapuskan dosa. Duri kena kaki menghapuskan dosa. Lah kalau tulang patah, lah ini kira-kira kita hapus dosa berapa tahun ini? Maka saya ucapkan Alhamdulillah saya istighfar satu hari seribu kali Belum tentu dosa-dosa dapat ampunan Tapi ini Allah yang ngasih Ku ampuni dosamu Teklek balungmu Ayo ngucap apa Suun gusti Sakit jangan ngatain Duh, insya Allah sakit ya Insya Allah bi, bisa Ya sebetulnya ini Contoh ini gamblang atau kurang gamblang Jenengan pengen dicontohkan atau praktek sendiri? Contoh mawon, nggak usah praktek. praktek. mau oh, ya, saya tak praktek dulu jangan. Tapi orang dalam hidup kan nggak lepas, pasti ngalami kan ya? Pasti ngalami, entah kapan mesti ngalami yang namanya tidak eh nggak enak. Nah, asal kita dalam kebaikan. Tadi kan berangkat dari dari pengajian, habis tahlil, gitu kan ya. Kok tiba-tiba seperti itu? Bukan itu dapat musibah, Allah lagi berbaik hati kepada kita. Mestinya kita syukuri. Alhamdulillah. Makanya orang-orang soleh terdahulu begitu. Termasuk diantaranya buat para suami. Semoga yang di atas gak denger ya. Para, para istri mudah-mudahan gak denger ya. Buat para suami, kalau bapak-bapak punya istri yang menjengkelkan, menyakitkan hati, ngomelan, tidak nurutan, berarti alhamdulillah. Bisa Pak? Alhamdulillah atau tambah cerita sama sahabat-sahabatnya. Bujuku gitu Istri saya itu. Istri saya. Yang mana? Bapak-bapak nih sahabat-sahabat yang di depan mata saya ini. Kira-kira alhamdulillah atau naudzubillah. Yang di atas gak usah jawab begitu ya. mau itu tersangka dan tertuduh kok ya. Gak usah jawab. Ini yang di bawah. Alhamdulillah atau naudzubillah. Ya kalau belum mengalami naudzubillah. Kalau sudah mengalami ucapkan Memang Nabi itu ngajari kita apapun yang terjadi nggak enak tetap alhamdulillah. Walaupun alhamdulillahnya kalimatnya berbeda. Alhamdulillah ala kulli hal. Kan begitu. Dalam hadis, kalau kamu mengalami yang nggak enak, ucapkan al alhamdulillah ala kulli hal. Apapun keadaannya ya Allah alhamdulillah. Seperti iklan teh itu Teh botol. Ya apapun makannya, minumnya tidak usah disebut gitu kan. Paham kan? Nah ini juga begini, apapun masalahnya, apapun kondisinya, apapun yang terjadi, pokoknya alhamdulillah gitu. Ya, kalau nggak enak lagi alhamdulillah ala kulihat. Makanya kalau ada orang jenengan tanyain, gimana kabarnya bisnis Anda? Alhamdulillah ala kulihat. Berarti bangkrut itu. Nah, itu lagi bang, bangkrut. Jangan, oh sukses ya sukses, ke hati. Gitu. Maka orang nggak ngerti syariat. Kalau yang udah ngerti, oh ini berarti dia lagi dalam kondisi yang tidak eh nggak enak. Tapi dia syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini orang yang dikasih ujian kok istrinya tidak menyenangkan, ganyang, cerewet, bandel, nggak nurut. Sebetulnya suami ini lagi diangkat derajatnya oleh Allah taala karena ujiannya di depan mata itu. Jadi Pak, syukur atau nggak syukur, Pak? Syukur ya, syukur, syukur. Mantap Nah ini syukur. <laughs> Begitu pula para istri. Kok dapat suami, suaminya menjengkelkan luar biasa. Jadi harusnya ibu gimana? Syukur atau enggak syukur? Allah. Yang ada itu telepon Habib Muhammad, "Bib, gimana? Suami saya itu tidak punya perasaan." <laughs> Curhat sama Habib Muhammad nanti ini. Yang ada seperti itu. Monggo diunjuk. Silahkan iklan dulu. Ya. Ini dapat susu kenari saya nggak dikasih. Tapi nggak boleh ngeluh. Alhamdulillah ala kuliah <laughs> Gitu, ya. Oh, ya semua nikmat. Wih, baru ngucap alhamdulillah langsung dikasih. Ini alhamdulillah hirobil ya alamin. Nah, saya semalam ceramah di Jatipuro. Dapat ilmu baru saya. Tentang makna alhamdulillah. Dapat ilmu baru di tengah-tengah ceramah. Coba kita Al-Fatihah kan baca berulang kali sampai suratul Fatihah itu disebut suratul hamad, surat alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau diterjemahkan apa terjemahannya? Segala puji syukur bagi Allah Tuhan yang maha mengatur mengurusi alam semesta. Betul? Ya. Berarti kita sudah sudah apa itu membuat pernyataan ya. Buat pernyataan, ya Allah, kamu kan yang ngatur alam semesta semuanya. Terima kasih ya Allah ya. Puji syukur untukmu ya Allah. Alhamdulillah buat kamu ya Allah. Lakal hamdu ya Allah. Betul begitu? Nah, kalau begitu sekarang saya mau nanya, yang ngatur yang ngatur rezeki kita siapa? Yang ngatur judul kita siapa? Yang ngatur jabatan kita siapa? Nah kalau yang ngatur Allah mestinya terima kasih atau enggak terima kasih? Nah kalau diaturkan Allah kemudian gersulo, kalau kesah, kurang ajar atau enggak kurang ajar? Itu ilmu baru saya. Paham Habib? Jangan cuma mantuk-mantuk, Bib. Bukhair, Bib. Paham tak, Bib, maksudnya? Sudah pernah dengar, Bib? Jujur, Bib. Jangan jangan karena nggak enak terus ngomong belum-belum, Bib. <laughs> Bercanda. Nabi Muhammad ini kan adik saya ya. Adik. Boleh dilanjut? Ini tolong ya di, dirasakan dulu. Ini mahal ini. Mahal. Contoh-contoh. Misal Habib Muhammad, Habib Muhammad punya anak namanya Ali. Suatu saat nanti kan Habib Muhammad mantu. Suatu saat nanti. Amin ya. Amin. Oh, anak masih bayi kita udah ngomong mantu gitu kan. Ya apa-apa. Oh, judulnya juga suatu saat nanti insyaallah. Habib Muhammad mantu. Nah, ketika mau mantu, lah kok di masa itu, di masa itu, nanti nanti Coba nih rekamannya nanti ditonton ketika Habib Muhammad mantu gitu ya. <laughs> Tiba-tiba kok Presiden RI di masa itu bilang sama Habib Muhammad, "Bib, urusan mantun jenengan saya yang urus." Oh, amin, tuh Bib, amin. Saya mau nanya, tenang atau enggak tenang Habib Muhammad nih? Oh, tenang. Urusan gedung beres, perizinan beres, KUA beres, cuman duduk manis, tenang gitu kan? Terima kasih kan mestinya? Makasih karena diberi kemudahan diberi kemudahan karena yakin kalau yang ngurus ini presiden mesti urusannya jadi ba bagus apalagi yang menawarkan diri adalah pre presiden dan sekarang bayangkan Allah subhanahu wa ta'ala menawarkan dirinya untuk mengurusi seluruh alam. Mengurusi jenengan, ngurusi saya, ngurus kita. Siapa kita ini? Kok sampai-sampai Allah mau ngurusi kita? Betapa Maha baiknya Allah, maha lembutnya Allah, maha sayangnya Allah, mau ngurusi kita, mau ngurusi rezeki kita, mau ngurusi nafas kita, mau ngurusi anak kita, mau ngurusi pasangan hidup kita, mau ngurusi bangunnya kita, tidurnya kita, mau ngurusi tempat kembalinya kita. Mestinya kita diurusi sama Allah. Terima kasih atau enggak terima kasih? Hmm, tapi nyatanya yang terjadi. Paham, Bib? Terima kasih Bib. Tolong nanti disampaikan di ceramah-ceramah ya Bib ya. Biar ilmunya tersebar. Ya, biar ilmunya ter tersebar. Udah pernah dengar makna alhamdulillah yang seperti ini? Belum. Saya juga baru semalam di Jatipuro dapatnya. Ini masih masih baru ini, masih baru. Saya pengen cari yang ngulas seperti itu. Jadi seneng kalau ada yang ngulas sama, saya akan senang. Jadi rasanya Rasa alhamdulillah itu begitu, syukur. Diurusi Allah masa enggak syukur, masa enggak terima? Enggak terima kasih. Karena itu Allah mengatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Makanya orang yang enggak syukur tuh sanksinya azab gitu loh. Diperingatkan akan dapat azab. Lah kenapa? lawan udah diurusi sama Allah kok enggak syukur? Mestinya diurusi Allah ya bersyukur. Karena Allah tuh ngurusi ada yang tampaknya dalam pandangan manusia nggak enak, tapi Allah tuh yang ngurus. Jelas? Ini kok jadi melek semua kenapa? Tadi udah mulai ngantuk-ngantuk gitu ya. Karena saya teriak-teriak gitu ya. Saya harus bersemangat, harus mantap. Kalau saya nggak bersemangat, nanti pengajian satu jam tuh terasanya lima jam. Capek gitu kan? Tapi ini pengajian udah satu jam kurang sepuluh menit. Enggak terasa? Enggak. Ya karena jenengan tadi tidurnya 50 menit. Mau <laughs> oh, tidur 50 menit ya enggak kerasa itu. Melek-melek sudah. Oh, sudah satu jam loh ya itu. Bangunnya karena digentak gitu kan. Bercanda ya, bercanda. Melek semua kok. Semua mendengarkan dengan baik. Nah, ini loh. Syukur Ya syukur. Nah Ibn Atta'illah ngajarin gitu, ngajarin. Kalau Allah lagi ngasih kamu yang gak enak, itu Allah lagi ngasih gitu loh. Lagi ngasih. Dan pemberian Allah yang tampaknya gak enak itu justru gede. Ada sesuatu yang besar tapi bungkusnya namanya tidak eh, enak. Bungkusnya sakit. Tuh kertas kadonya bentuknya itu sakit. Kertas kadonya bentuknya itu kehilangan. Kertas kadonya bentuknya itu tertundanya sebuah kei, keinginan. Masih ingat kisahnya Syekh Bajal Haban? Syekh Bajal Haban? Lupa. Ada seorang yang namanya Bajal Haban. Karena dia ini seorang yang mulia, wali Allah, maka dipanggil Syekh guru besar gitu ya, Bajal Haban. Di Hadramut Yaman sana. Di dekat kota Tarim, Mau masuk pintu kota Tarim. Syekh Bajal Aban ini punya istri yang luar biasa hebat ganyangnya. Hebat ganyang. Di antara kehebatan ganyangnya itu orang-orang Hadramut Yaman sana rumahnya itu rata-rata tingkat. nggak ada yang nggak tingkat. Dua lantai, tiga lantai, seperti itu. Padahal itu nggak pakai konstruksi besi, cuman tanah liat lempung ditempel-tempelkan begitu. Nah, gimana bib? kalau hujan? Ya luntur. Untungnya di sana itu hujan tuh mungkin bisa lima tahun sekali, empat tahun sekali, jarang hujan ya. Atau mungkin setahun sekali dan cuman seben sebentar, jadi aman. Allah udah ngasih rezeki itu sudah ngaturnya baguslah Allah taala ya. Maha pengaturannya. Nah, apa yang terjadi? Di antara hebatnya, ganyangnya si istri ini pada suaminya, setiap hari kalau suaminya pulang dari kerja, itu suaminya disuruh berangkang, suruh merangkak. Istrinya naik di punggungnya jadi penunggang kuda, is, suaminya seakan-akan kudanya. Suruh bawa dia ke lantai yang paling atas. Coba saya mau nanya, ini hebat atau enggak hebat? Hebat ya? Yang lebih hebat Syekh Bajal Haban itu nggak pernah ngeluh, nurut saja. Ji sendika dawuh. <laughs> Jadi kuda. Syekh Bajal Haban. Silahkan dipraktekkan ya Bapak-bapak ya. Oh diganyang begitu pokoknya ji sendika dawuh. Susah ini. Nah, tapi namanya manusia. Syekh Bajal Haban ya juga ada ada jenuhnya, ada aja jenuhnya. Dia nggak protes, punya istri begitu nggak protes. Ridho. Ya udahlah, mau jatahnya dapatnya begini. Coba kalau suami zaman sekarang tukarkan yang lain lagi. Ya kan? nah eh, Nauzubillah bilah men Ini indah orang dulu. Makanya orang Jawa dulu tuh hampir nggak ada yang bercerai. Tapi kita yang tinggal di Pulau Jawa zaman sekarang dikit-dikit orang dulu tuh bisa nerima, bisa ri ridho, ya kan ya? Lah terjadi ridho? istrinya begitu sudah disadari kenyataan. Terus nyotone ya kaya ngene. memang seperti ini, dapatnya yang modelnya begi, begini ya sudahlah, pokoknya alhamdulillah. Tapi jenuh. Nah, ketika jenuh itu pengin refreshing. Tapi kalau bilang sama istrinya, "Yang aku tak anu ya, menenangkan pikiran, oh, saya ngamuk." Berarti kamu enggak tenang ya bareng sama saya kan begitu. Maka beliau enggak ngomong begitu, ngomongnya begini. Karena tahu istrinya ini kalau urusan fulus, urusan duit, dolar ya, euro langsung melek matanya. Jadi kalau jenengan mau ngetes istri jenengan bapak-bapak, coba ngomong begini, saya mau kasih kamu uang 5 juta. Kalau melek betul hati-hati itu. Berarti dia lebih cinta uangnya daripada jenengan. Tapi kalau biasa-biasa, bola matanya biasa, aman. Berarti jenengan lebih dicintai daripada har harta. Makanya ibu-ibu siap dites sama suaminya nanti ya. Kira-kira melek atau merem. <laughs> Melek merem. Enggak cetoy itu. Enggak jelas kalau melek merem. Enggak jelas yang melek merem. Nah, apa yang terjadi? Saya baca lapan bilang, "Yang aku tak keluar kota tiga hari ya. Mau cari duit karena cari duit di sini kok kelihatannya enggak ada perkembangan. Coba tiga hari mau keluar kota. Karena pamitnya itu cari duit. Silahkan berangkat. Ya, silahkan berangkat. Nah, saya baca laporan padahal nggak mau cari duit. Sudah pokoknya nanti pulang bilang saja ternyata di luar kota jauh lebih sepi pasarnya kan begitu. Beliau naik ke atas gunung. Nah di gunung itu dikenal ada satu gua tempatnya orang-orang soleh biasa kholwat ibadah. Niru kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi itu kan kalau kholwat kan yatakhalla bil hira. Rasulullah kan kholwat di gua Hira ya. Nah, sampai dapat wahyu yang pertama kan di situ. Di atas gunung tuh di sana. Jabal Nur yang ada di kota Mekah itu. Naik ke atas di Hadramut sana di sebuah gunung, masuk di situ ternyata ada dua orang soleh yang lagi ibadah. Nah kebetulan itu kan datangnya pagi-pagi dan hari itu lagi pada nggak puasa. Puasanya mungkin Senin Kemis atau Dawud gitu kan, lagi nggak puasa. Sarapan nih, sarapan. Orang solehnya ini satu ngomong pada temennya, "Dah nih giliran kamu yang yang nyiapin sarapan." Saya baca apa nih bingung nih di atas gunung nih, nyiapin, nyiapin sarapannya bagaimana? Oh ya. Angkat tangan. Amin. Tiba-tiba satu beri. Datang dari langit, hidangan dari langit satu beri tiba-tiba ada. Bukan jin, bukan ya. Ini yang nonton seperti ini mungkin ngomong wah ini Habib ceritanya tahayul nih. Ceritanya khurafat ini. Ceritanya nggak masuk akal nih. Berarti jenengan nggak pernah baca Al-Qur'an. Ya. Atau mungkin baca Al-Qur'annya tiga 30 juz. Mungkin surat Maryam selalu ditinggalkan gitu. Surat Maryam ditinggal, ditinggalkan. Wong di surat Maryam aja dijelaskan dengan jelas. Siti Maryam itu ketika khulwat sama khulwat. Di mana kholwatnya? Fil mihrab, di tempat ibadah, ibadah nggak keluar sama sekali, dijaga ketat. Di situ ibadah luar biasa. Nabi Zakaria datang ngasih makanan, kaget. Loh, lah kok udah ada nampan? Sudah ada ma makanan ini. Nanya, "Anda lagi ada ya Maryam?" "Hei Maryam, dari mana ini? Kok ada makanan? Siapa yang kasih?" "Min indillah, Allah yang kasih." Langsung dari sisi Allah. Enggak diterangkan ya itu sate atau apa enggak diterangkan. Yang jelas gak ada di kampungnya Siti Maryam. Padahal Sayyidatuna Maryam bukan nabi, bukan rasul, wanita yang solihah. Artinya manusia biasa bisa mendapatkan karomah seperti itu. Nah ini hamba Allah yang soleh ini doa, plek ada makanan satu. Nah yang satu ini udah biasa lihat begitu, jadi nggak gumun. Nah Syekh Bajar Haban kaget. Hmm. Begini kok langsung dapat ini ya. Ajib ini. Coba kalau saya punya ilmunya saya pakai ini nggak perlu Jumat lagi pakai masak-masak langsung Allahumma plak gitu ya. Ya satu nampan buat orang empat begitu ya. Nah, seperti itu. Saya baca lapan bingung ya sudah makan aja mau oh, lapar kan ya. Makan. Makan siang orang yang yang kedua temennya ngomong, "Giran kamu sekarang makan siang." Oh iya, angkat tangan. plak Dapat nampan lagi. Dapat nampan lagi. Makan malam, dua orang soleh ini ngomong sama Syekh Bajalah Haban tadi. Mas, makan malam giliranmu. Ya Syekh bajar Haban mumet. Ngomong, maaf saya pendatang baru di sini. Saya belum lama jadi nggak nggak bisa begini-begini. Ilmu saya belum ada, saya bukan orang soleh. Merendahkan diri, sadar diri ya. Akhirnya dua orang tadi ngomong, udah, udah kamu yakin saja minta sama Allah. Saya baca lapan, akhirnya angkat tangan doa. Plak, dapatnya tiga beri. Nah yang dua kaget, lu. Ini warga baru kok lebih hebat. Ini yang udah berbulan-bulan cuma bisa satu beri, ini warga baru tiga, tiga beri. Akhirnya mereka nggak makan dulu. Saya mau nanya dulu, kalau nggak kamu jawab, saya tidak akan makan. Kamu pakai doa apa ini? Tak tiru deh dongamu. Saya cuma doanya begini, ya Allah, aku bertawasul dengan doanya dua orang yang di sampingku ya Allah. Dengan siapa dia bertawasul, pokoknya aku idem sama ya Allah. Tolong jangan permalukan, beri aku makan. Dapatnya tiga. Lah akhirnya yang dua orang tadi ngomong gitu ya. Loh, saya emang tawasul sama orang soleh. Saya baca hatan nanya, kamu tawasulnya sama siapa? Saya tawasul sama ada satu orang tuh di di pinggir kota itu. Orang ini wali besar, tapi nggak ngerti kalau dirinya wali. Lah kok bisa? Iya. Dia itu punya istri gualaknya pol. Istrinya ganyang pol. Tapi dia ribu pol. Sabarnya luar biasa. Orang itu namanya Syekh Bajal Haban. <laughs> Padahal ya dekui eh, Syekh Bajal Haban ya. Langsung mantok mata. Oh, jadi itu saya apa itu wali besar. Iya. Dia nggak ngerti dia wali. Iya. Ya udahlah. Kalau begitu silahkan kalian berdua lanjutkan di sini. Saya mau pulang saja. Lo kenapa? Udah lulus, udah berhasil. <laughs> Mulai aku. Pulang itu baru satu hari ya, belum tiga hari kan? Pulang ke rumah istrinya ya. Begitu dibukakan pintu langsung berangkang. Ya naik punggung. Siap saya. Mau dibawa kemana kamu suruh apa? Siap. Bujuni yo ya bingung ya. Kok tidak seperti dia biasanya? Karena ngerti ini berkat istrinya dapat derajat wali. Bukan karena ibadah yang lain. Tapi karena ridhonya punya istri yang seperti itu. Gampang kok jadi wali? Gampang. Oh nyatanya yang khawat berbulan-bulan bisanya cuma satu nampang Yang ini cari duit ke pasar pulang diganyang bojo sabar cari duit ke pasar, pulang diganyang bojo sah, sabar. Kholwat juga tidak pernah. Baru mau nyoba, baru belum bermalam, udah bu pulang. Tapi jadi wali yang luar biasa. Kenapa? Ridho dengan pemberian Allah yang namanya diganyang bojo. Jelas semuanya? Mantuk-mantuk jelas. Wajib, wajib ya. Termasuk kalau ibu-ibu diganyang suami Suami sama bu Karena suami yang ganyang itu juga banyak ibu ya, ya Udah Alhamdulillah Sudah satu jam ya saya bicara Allah ini malam ini nggak usah panjang-panjang nggak usah panjang Panjang satu jam saja Saya mau ada pengumuman-pengumuman Ini satu jam ini menarik atau nggak menarik Menarik, nanti kalau kelamaan jadi gak menarik Ini kan ada Habib Muhammad Biar beliau juga ngomong, nanti beliau ngomong Saya minum susu, kan adil ya nah, Saya saya ngomong Beliau minum, kok gak minum Bib? Oh iya, itu ada juga Kemudian nanti di saat beliau ngomong Saya mi, minum dengan ngapain? Mendengarkan, minum udah habis kok ya Mendengarkan Sebelum saya ngomong, Alhamdulillah itu Granitnya udah hampir selesai ya Lantai dua cuma tinggal dikit. Bukan karena nggak ada granitnya, tapi yang masang memang butuh waktu ya. Kemudian untuk kamar mandi ibu-ibu itu sudah digarap. Insya Allah nanti hari Minggu empat kamar mandi udah bisa dipakai. Ruang wudhu udah bisa dipakai. Insya Allah Jumat depan seluruh kamar mandinya, tujuh kamar mandi bisa di bisa dipakai. Jadi ibu-ibu kalau Nanti ikut ngaji di sini, nggak bingung lagi cari kamar mandi. Mau mandi di sini juga, Bu? Boleh. Itu ada tujuh kamar mandinya dan ada ruang wudhu yang cukup besar khusus untuk ibu ibu di sana. Jangan khawatir ibu, nanti kalau untuk perempuan saya kasih kaca yang bagus. Ya mesti mau benerkan jilbab itu kan suka bingung apa namanya kalau nggak ada cer cerminnya itu ya. Dan itu bagian dari sunnah di cermin. Kemudian tangga depan saya rubah ya Bu ya. Ya karena saya kalau habis ngaji ini kan suka habis ngajar keluar kan. Ya saya keluar tuh pengen mempelajari banyak hal. Di antaranya saya berapa kali keluar saya perhatikan yang naik turun tangga. Saya nggak tega Capek itu naiknya, berat, abot ya. Makanya itu baru diperbaikin separuh. Itu sudah awalnya udah enak. Insya Allah Ibu naik udah separuh jalan nggak capek kan? Nah, tinggal perbaiki separuhnya. Nanti hari minggu dan Jumat-Jumat berikutnya saya akan siapkan raudhah yang lama itu yang di lantai dua yang naiknya nggak terlampau jauh mungkin buat yang yang mau ngomong tua yang nggak enak yang sudah ter, yang sudah sangat lama hidup di dunia yang eh, ngomong tua kan nggak enak gitu kan ya eh, kan cuma ada yang belum lama ada yang sudah lama buat yang sangat lama hidup di dunia mungkin kalau naik ke lantai tiga, eh, lantai dua yang di sini capek, nanti bisa ke lantai dua yang di di sana. Nanti ada LCD proyektornya cukup jelas, ada toiletnya juga sehingga bisa ngajinya eh enak. Kalau bapak-bapak cukup di sini saja karena ini udah dimanjakan di sini. Cuman empat anak tangga nyampe, ya kan ya? Plek plek plek sampai. Coba tuh ibu-ibu. Tapi itu alhamdulillah, Bu. Ya, disyukuri berkat jenengan tuh naik capek pahalanya lebih ba banyak, makanya jangan ngeluh, ah, nelmon muga kesel. Sikil kesel, boyok pegel gitu ya. Kroso lo, kroso loh. Bercanda ya. Nah, kemudian khusus untuk hari Ahad besok eh, di depan, di depan tuh nanti saya siapkan tempat khusus untuk ibu-ibu ya. Jadi yang tapi yang sudah terlampau sangat-sangat lama hidup di dunia. Nah, naik lantai dua berat, Ya lantai dua lama berat, lantai dua baru juga berat. Parkir duduknya di depan sah, saja sehingga enggak terlampau ca, capek. Bapak-bapak pokoknya kumpul di sini dan melebar. Nanti kalau tempatnya enggak muat, bapak-bapak saya taruh di lantai di tiga. Setuju bapak-bapak? Yang datangnya terlambat. Yang datangnya awal otomatis dapat tempat di depan sini. Ya, sebelum saya lanjutkan pengumuman demi pengumuman, yang jelas Yuk kita jadi orang yang bisa melihat pemberiannya Allah yang dibungkus dengan bungkus gak enak. Kadang tuh kita suka tertipu ya. Gara-gara misal nih dikasih orang. Kadang nih dikasih orang hadiah. Ini hadiah dari saya. Ditaruh di kresek. Ah, dianggap oh oh Kita kan. Terus barang dibuka ternyata di dalamnya ada emas. Kaget. Uh, nih, Untung urung tak buang. Ya kan? jebulannya. Ternyata dalamnya ada eh, emas. Kita tertipu oleh bungkus bungkusnya. Kadang bungkusnya bagus, ternyata dalamnya jelek. Kadang bungkusnya jelek, tapi dalamnya apa? Bagus. Lah Allah sering ngasih kita hadiah yang besar-besar, tapi bungkusnya itu kelihatannya nggak enak. Bungkusnya enggak, nggak enak. Makanya kalau jangan mendapatkan bungkus yang nggak enak nggak enak, yakin saja dalamnya ini sesuatu yang luar biasa. Bisa insya Allah ya. Dah kita latihan ngono hidup tuh memang latihan untuk menghadapi kematian ya toh. Nah, nanti lulus enggak lulusnya nanti kalau ma mati baru tahu lulus atau tidak lulus. Maka jangan jangan minta lulus enggak lulus sekarang, bahaya. Nanti saja di ujung minta husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Sepenuhnya waktu saya serahkan pada Habib Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma salli wa sallim Ala Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi Wa sahbihi ajma'in Hadirin yang dimuliakan Allah Sebenarnya cukup luar biasa Apa yang disampaikan oleh guru kita Mudah-mudahan Bukan hanya satu tambahan ilmu Tapi juga jadi satu tambahan amal untuk kita semuanya Bukan hanya tambahan pengetahuan tapi juga terwujudkan dalam sikap hidup kita sehari-hari insyaallah. Saya teringat salah satu qasidah dari salah seorang ulama yang enggak diragukan lagi begitu dekatnya beliau dengan Allah dan tentunya semua yang diucapkan bukan bersumber daripada hawa nafsunya. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Beliau punya satu kosidah yang begitu spektakuler. Kosidahnya diawali alaika bitaqwallah yang mana dibanyaklah disyarahkan diterangkan oleh para ulama. Kosidah itu katanya mencakup semua yang ada dalam kitab Ihya. Di dalam kosidah itu ada satu bait syair. Bait syair ini dari saking hebatnya sering diulang-ulang bahkan oleh Habib Syekh bin Abdul Qadir Asgaf di rumahnya itu di tempat masjid yang lama, bait syair ini juga ditulis ada di atas. Itu wa in tardha bil maqsumi ishtamuna aman wa in lam takun tardha bihi ishtafi hazan. Andai kata kamu ridho dengan semua pemberian Allah, maka hidupmu penuh dengan nikmat. Tapi jika kamu tidak meridhoi semua pemberian Allah Subhanahu wa taala, maka sekalipun terlihat mendapatkan kenikmatan, tapi sesungguhnya hidupnya itu dipenuhi oleh kesedihan. Jadi jalan satu-satunya supaya kita ini bisa menikmati hidup, ya kita meridhoi apa yang Allah berikan kepada kita semuanya. Mau yang datang enak, mau yang datang nggak enak, Tetap itu semuanya jadi enak karena itu yang terjadi untuk kita. Sayyidina Ali bin Abi Thalib beliau pernah mengatakan, orang kalau dapat sesuatu yang nggak enak dapat musibah. Kemudian dia ridho, dia dapat pahala. Dan musibah itu tetap terjadi. Mendapat itu tetap terjadi, tapi dia ridho dapat pahala. Kalau ada orang dapat musibah, dia nggak ridho, tetap musibahnya terjadi dan dia dapat do dosa. Kenapa? Karena tidak ridho dengan semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kayak para ulama mengatakan makom ridho ini termasuk derajat yang makom-makom yang tinggi-tinggi. Orang bisa ridho dengan semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya intinya mungkin bisa jadi satu pelajaran untuk kita semuanya. Ketika sesuatu terjadi sama kita, ya memang itu sudah ketentuan Allah begitu. Enggak ada, jangan sampai mikir seandainya saya begini, seandainya gini, nggak mungkin. Yang sudah terjadi, ya itu terjadi. Lau walim wa wakif kauludil hamad. Orang yang kalau terjadi sesuatu yang gak enak mikir, seandainya tadi begini, kenapa tadi nggak gini, andai kata begini. Ini ucapan bukan ucapan orang yang cerdas. Kenapa? Sekalu sudah ditentukan sama Allah, sekalipun berhati-hati seperti apapun, nggak mungkin ada yang bisa kabur dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kuncinya biar kita bisa menikmati hidup Kita harus merubah mindset kita Cara berpikir kita Semua yang kita miliki saat ini Yaitu pemberian Allah kepada kita Itu yang paling nikmat ya, dengan umpama baru punya motor Yang tahun 70-an itu motor apa? Honda ya Motor Honda tahun 70-an Dalam ini harus berkeyakinan Motor paling bagus di dunia ya ini Ninja kalah. Vario Honda kalah semuanya. Kenapa? Karena punyanya cuma itu. Punyanya baru itu, ya itu yang paling bagus. Lah kalau punyanya motor Honda tahun 70-an yang dipikir motor yang harga yang bagus-bagus ya stres nanti itu. Kenapa nggak bisa menikmati apa yang yang ada? Hari kita harus bisa mencintai apa yang kita miliki. Nanti kalau sudah bisa mencintai apa yang kita miliki, yang belum kita miliki didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa susah payah datang kepada kita dan insya Allah bisa kita cintai juga. Amin Allahumma. Semuanya mau urusan mungkin urusan umpama punya apalagi punya rumah. Rumahnya mungkin kurang bagus lah. Kalau hujan bocor. Habis berangkat ini paling bagus seluruh kampung ya rumahku. Sekalipun kalau pas hujan bocor tiga tempat, kan? nyampe bagus kenapa? Karena punyanya ya cuma itu. Jangan mikir lihat rumahnya orang lain yang rumahnya gedung kayak istana, stres nanti. Ngasih berangkat pagi, ngasih uang belanja ke istrinya. Nih, uang belanja hari itu lumayan banyak. Pulang kerja sudah bayangkan ini pasti masakan, yo ini ndak gule yo sate iki pasti. Pulang sampai ke rumah istrinya minta maaf ngapunten Tadi nggak sempat ke pasar, adanya cuma ini. Nasi adem sisan, sambel sama tempe. Alhamdulillah. Ya, harus beranggapan. Saat ini bagi saya makanan terenak di dunia nasi sambel tempe. Kenapa? Adanya cuma itu soalnya. Adanya cuma cuma itu. Ini kalau ngapunten Bu, jenengan punya suami model begini kira-kira seneng apa enggak, Bu? Seneng nggak usah masak ya bu Suruh ridho terus aja pokoknya ya Begitu juga Begitu juga suami apa Istri Istri punya suami Mungkin punya suami suaminya marah terus Wis ndak pati ganteng Ngamuan sih sana Umpama ini umpama Ngamuk terus Ngamuk seneng perintah Bangun tidur kopi Mau berangkat kopi Pulang kopi Sampai Wis pokoknya tiap aktivitas perintah-perintah terus. Dan harus beranggapan alhamdulillah bagi saya suami yang paling hebat tetap suami saya. Kenapa? Punyanya cuma itu. Jadi kalau punya suami modal begitu yang dilihat yang ada di sinetron mungkin buantengnya kayak yang di sinetron atau mungkin baiknya kayak yang ada di cerita-ceritanya orang ya nggak mungkin bisa bersyukur. Jadi semua yang kita miliki saat ini adalah hal yang terindah yang Allah berikan kepada kita semua semuanya. Belajarlah kita mensyukuri itu. Nanti insya Allah kalau kita sudah bisa bersyukur, yang lebih indah akan diberikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan intinya ketika kita bisa syukur, ridho itu satu tanda kalau Allah sudah ridho kepada kepada kita. Kalau Allah sudah ridho kepada kita, ini nikmat yang paling tinggi. Para ulama khilaf beda pendapat. Sempat ada diskusi mana yang lebih tinggi. Yang lebih hebat mana? Surga atau ridhonya Allah? Ternyata waridwanum minallahi akbar. keridhoan dari Allah itu adalah yang paling be besar. Dan kita semua mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Allahumma minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan ya Habib. Ya. In tardha bil maqsumi ista muna'aman. Fa in lam takun tardha bihi ista fi Hazan. Itu dulu kakek saya Habib Ahmad al Idrus semasa hidupnya pagi-pagi ada tamu. Tamunya nanya, "Bib, gimana kabarnya pagi ini?" Kakek saya jawabnya begitu, "Intarudha bil maksumi ista munaman." Kalau kamu itu bisa ridho sama apa yang Allah bagikan untukmu, ya, jadi apa yang sudah Allah bagikan untukmu, mesti hidupmu dalam kenikmatan. Tapi kalau kamu nggak bisa ridho, nggak bisa puas, ya, ridho di sini artinya puas. Kamu nggak bisa puas dengan apa yang udah Allah bagikan untukmu atau kepadamu, maka hidupmu akan selalu dalam kese kesedihan. Ini tadi yang disampaikan Habib Muhammad. Terakhir tambahan dari saya di buku syukur yang saya tulis itu ada cerita tentang seorang yang punya kuda Petani punya kuda, kudanya disayang luar biasa. Sampai ada tonggo-tonggonya itu yo nih, oh nyayang kuda kok sampai seperti itu. Suatu hari kudanya lepas dari kandang, lari ke hutan. Akhirnya tonggo-tonggonya itu mengucapkan bela, sungkawa, turut berduka, cita. Mengerti betul, oh, ini disayang. Anu pak ya, eh, kudanya hilang ya pak ya. Udah, jangan sedih, jangan itu. Nah, anehnya nih yang yang kena musibah kehilangan kuda ini tambah mengatakan, "Oh, enggak apa-apa. Pasti ada sesuatu yang yang bagus, ada hikmah yang bagus dalam peristiwa ini." Ya, tonggo-tonggonya tambah gumun. Gimana tuh orang ini? Genah. Genah kehilangan kuda kesayangan kok dan itu satu-satunya satu-satunya kuda. Kok dibilang itu sesuatu yang bagus buat dia. Ini bagus, bagus buat saya, bagus. Gak lama setelah itu kudanya balik dan bawa teman 10. Dari hutan ya, bawa teman 10. Senang nih petaninya ya. Kudanya balik dia senang ternyata bawa kuda liar se 10. Tonggo-tonggonya apa namanya? bilang, "Wah, oh, sungguh beruntung dia." Awalnya ngomong sungguh rugi, kesian ya. Ketika tonggonya bilang, dah ini baik buat saya." Dianggap produk nggak waras gitu ya. Begitu betul balik bawa kuda 10 dibilang sungguh beruntung. Nah petani ini punya anak yang sudah remaja. anak tadi pengen pengen menjinakkan menjinakkan kuda liar tersebut. Nah, waktu naik kuda liarnya ternyata terpelanting, kakinya patah persis di atas lutut paha. Jadi susah sembuhnya dia. Butuh waktu lama gitu ya. Patah di situ. Maka tonggo-tonggonya semua mengucapkan bela sungkawa lagi. Sungguh ya, menyedihkan nasibmu ya. Kuda balik tapi kaki anakmu patah gitu. Ya, ya, katanya petaninya, "Oh, ini baik buat saya. Ini ber, ini baik buat saya. Baik buat saya." Tapi yang nganggap petani ini rojok ndak waras gitu ya. Wong genah kaki anaknya patah kok dibilang ba, baik. Ternyata berapa waktu setelah itu raja di wilayah tersebut memerintahkan seluruh anak laki-laki yang sudah remaja untuk ikut wamil wajib militer karena eh, negara dalam keadaan darurat butuh pasukan perang yang sangat banyak maka raja mengirim panglima-panglimanya ke desa itu mencari anak muda yang gagah yang sehat wajib militer dibawa ke kerajaan satu persatu diambil anak mudanya nangis saat desa petani tadi ayam tentrem. Kenapa? Anaknya tidak ikut wamil karena dianggap ca cacat. Tonggone ngomong, "Bener awakmu." <laughs> Betul kamu. Ternyata itu baik buat buat kamu. Artinya Sebetulnya kalau kita bisa ridho dengan apa yang Allah bagikan untuk kita apapun itu enak nggak enak gitu ya, maka disitulah puncak kebahagiaan. Secara zahir aja bahagia, belum lagi di dalam bungkusnya itu ada sesuatu yang luar biasa. Semoga bermanfaat e, pengumuman dari saya. Jangan lupa. Ini hari apa? Jumat. Besok berarti lusa berarti nah, lusa hari Minggu jam setengah sembilan pagi Insya Allah bedah buku di Majelis Ar-Raudhah ini. Ya. Dan jenengan kalau nggak beli bukunya rugi. Ini iklan ya. Gak beli bukunya rugi. Rugi karena banyak hal. Satu, uangnya hari itu sudah terlewatkan pada kebaikan. Karena kalau beli buku itu insya Allah cari ilmu, sebuah keba kebaikan. Yang kedua, ruginya. Karena bagi yang beli buku itu dapat pahala ikut andil bangun musola, bangun majelis ini. Ya dapat pahala karena diniatkan hasilnya untuk gerakan dak dakwah. Yang ketiga, rugi lagi secara materi karena kalau beli buku ada kesempatan, ada kesempatan. Siapa tahu? Siapa tahu ya? Nanti ketika dikopiok itu nomornya yang keluar. Lah kalau nomornya keluar itu dapat doorpress. Doorpressnya diantaranya sepeda ontel dari Jogja bekas tapi sepeda kebo yang lama itu. Itu diantaranya. Kemudian ada Magicom dan kawan-kawannya. Ya. Kemudian ada laptop 3. Kemudian ada handphone Samsung J1 kalau nggak salah tidak kasih hadiah itu ya. Ya, handphone Samsung J1. Dan ada yang lain yang belum saya sebutkan. Nah, jadi kalau jenengan beli nanti ada kesempatan dah dapat itu. Walaupun nggak ada apa-apa, sudah dapat macam-macam. Jelas dapat minum, dapat snack, dapat kacang. Ya, kacang itu diantaranya yang bungkusi anak saya itu. Ya, yang bungkusi anak saya Ahmad Anis itu. Nah, kemudian dapat makan bareng. Ya, dapat makan, Pak. Dapat makan bareng. Usahakan hadir ya Insya Allah ya. Pokoknya beli buku nggak beli buku saya pengen hadir. Yang mahal itu nanti Insya Allah hari itu saya akan mengupas kupas tuntas Insya Allah semua yang ada di buku tersebut dalam waktu dua jam akan saya kupas tun, tuntas dan nanti ada tanya jawab. Nah, nanti jenengan kalau e, beli buku ada tim yang yang akan mengurusi untuk doorpress itu ya. Nanti kan dimasukkan kotak itu ya, masukkan kotak. Nanti akan dicatat sama teman-teman nama, nomor telepon, alamat alamat singkat jangan Sukoharjo jalan ini nomor RT RW enggak, cuman Sukoharjo. Nama misalnya Partono. Sukoharjo, nomor telepon berapa? Datanya itu selain juga untuk untuk door datanya akan kita simpan kan ada nomor teleponnya itu. Nah, itu untuk pendataan teman-teman yang biasa ngaji. Sehingga kalau ada info penting bisa kita kasih S SMS. Itu yang pengen saya lakukan. Itu keuntungan di di luar e, yang sudah ada. Jadi itu bonus lain lah lagi. Insyaallah ya. Doakan saja bukunya besok jadi. <laughs> Karena bukunya masih dipercetakan ya. Sampai malam ini belum dikirim berarti belum diambil dari penjilitan. Menurut percetakan besok insya Allah dikirim. Ya doakan saja insya Allah besok bukunya dikirim dikirim. Kok lihat saya pandangan gak enak semua kenapa nih? <laughs> Santai saja. Kemudian yang kedua, ya, yang kedua, mulai Jumat depan, mulai Jumat depan sampai bulan Maulid, sampai bulan Maulid dan Rabiul Tsani. Jadi eh, dua bulan setengah ya, hampir hampir tiga bulan. Selama tiga bulan, al hikamnya kita istirahatkan dulu, menyambut Maulid Nabi. Saya biasa begitu ya. Eh, oh, bulan Rabiul Awal Rabu Tani itu kita nggak mau bahas yang lain, kita pengen bahas Nabi Muhammad saw alaihi wasallam. Selama tiga bulan itu kita akan belajar nanti tentang mukjizat-mukjizat Nabi Muhammad SAW. Mukjizat Rasul. Baik yang namanya irhas dan lain sebagainya, baik sebelum Rasul lahir, setelah Rasulullah lahir, kemudian setelah jadi Rasul ya, mukjizat-mukjizatnya akan kita bahas bahas satu demi satu. Banyak mujizat Rasul yang kita belum ngerti. Dimulai Jumat yang akan akan datang. Insyaallah demikian. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya mau minta tolong diumumkan lagi sama teman-temannya. dengan kan punya nomor handphone. Teman-temannya diajak gitu ya. Nanti hari Minggu datang ya, hari Minggu datang. Baik itu yang dewasa maupun yang anak SMA, terutama Anak-anak SMA saya pengen biar pada da, datang gitu. Karena generasi muda ini yang perlu di, dikasih tahu. Ya, perlu dikasih tahu, perlu dicerahkan pola pikirnya, jangan sampai kena pola pikir yang jumut, pola pikir yang yang tidak ada toleransi, pola pikir yang maunya menang san, sendiri. Jadi pola pikir yang betul-betul santun. Usahakan. Makanya kalau punya anak SMA, anaknya diajak. Ya punya anak SMA anaknya di diajak biar anaknya ngerti. Jangan cuman kalau ke mall anaknya diajak, tapi kalau ke pengajian tidak di diajak. Insyaallah begitu. Yang terakhir mohon doanya untuk anak dari Akhina Rusli yang sedang sakit dan juga untuk Nadia Ulfana Suara binti Mahmuda Inaya yang sedang sakit dan untuk siapapun dari keluarga kita, sahabat, teman kita yang sedang sakit, semoga untuk Haba Rubaiyah binti Ja'far bin Syekhon Asgaf yang sedang sakit.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 kebahagiaan dunia dan akhirat untuk seluruh umat Islam dimanapun berada, dan Allah menjaganya dari segala hal yang tidak menyenangkan dunia maupun akhirah, memberikan segala kemudahan dalam urusan dunia maupun akhirah al Al-Fatihah. Terakhir untuk hari Ahad besok yang bawa motor parkirnya di gedung P3 ya. Karena halaman akan kita pakai untuk menampung jamaah. Karena mungkin jamaahnya banyak Sehingga kita kalahkan dulu untuk didudukin orang Bukan didudukin mo motor Jadi nanti langsung aja kalau Kan udah tahu kan gedung B3 seperti biasanya Parkirnya nanti di, di sana yang naik motor ya Mari kita tutup dengan doa yang bisa kita baca Dan jangan lupa jangan pulang dulu Malam ini kan malam makan Makan Dan makannya jenengan yang banyak Satu orang satu beri gitu Iya, satu orang makan di satu beri bersama teman-temannya, ya kan ya? Seperti itu insyaallah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من عولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأسفياك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين آمين silahkan dibagikan bentuk formasi 1-4 semoga barokah untuk semuanya